Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad Pendengar rajin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama anda dalam kesempatan Kajian ilmiah Bimbingan bahasa Arab untuk pemula Dalam pembelajaran kitab Durusul Al-Arabiyah li ghairi natiki nabiha Jilid yang kedua dan bagi para pendengar roji yang sudah mendapatkan atau memiliki bukunya, silahkan Anda bisa membuka Pembahasan kita sudah memasuki pelajaran yang ke-9 dan alhamdulillah beberapa tamrin atau latihan-latihan dari eh, pembahasan dars yang ke-9 ini sudah kita bahas dan insyaallah kita lanjutkan pada latihan-latihan berikutnya.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 sampai ke ad-dars uh, at-tasi' pelajaran ke-9 dan sekarang kita akan membaca latihan ke-9. Uh, eh, namun sebelum kita uh, mulai pembahasan latihan-latihan yang masih tersisa di ad sutase ini, kita sapa terlebih dahulu ikhwan di studio. Kaifahalukum ikhwan? Alhamdulillah. Ada ah, Abu Abu Abdullah, ada Abu eh, Abu Maryam, Abu Zuhri dan Abu uh, eh, Aisyah. Abu Aisyah, alhamdulillah. Uh, di latihan ke-9 ini, <clears throat> ikhwan wa akhwat azakumullah. Uh, ada sedikit uh, penjelasan yang perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan uh, bertemunya dua alif atau dua hamzah di latihan ke-9 ini, kalau kita baca contohnya, uh, al-bihar jam'u al-bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Uh, mana al-bihar ya, ikhwan? Lautan. Lautan. Al-bihar jam'u jamak daripada laut. Al-bahr, laut. Kemudian uh, antum lihat di sampingnya ada tambahan hamzatu al-istifham. Hamzatu al-istifham. A. A di sini sekali lagi eh, dia adalah hamzatu al-istifham, hamzah yang uh, bertugas untuk uh, sebagai kata tanya. Hamzatu istifham di sini adalah hamzah yang digunakan sebagai kata tanya. A ketika a digabung dengan kalimat al biharu antum lihat a al biharu Al biharu jam'ul bahri. Di sini kita temukan ada dua alif atau dua hamzah bertemu. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Yang pertama alif yaitu hamzah istifham, kemudian alif yang ada pada alif lam. Karena dua alif ini ketemu dan e, sama jenisnya, maka dilebur menjadi satu sehingga menjadi satu alif saja dua alif atau dua hamzah ini di, dilebur menjadi satu sehingga <clears throat> dilebur sehingga menjadi hanya menjadi satu saja. Hanya saja e, alifnya ini menjadi panjang. Sehingga e, jawabannya adalah al-biharu jam'ul bahri al-biharu jam'ul bahri. Hmm, antum lihat ya kawan, alifnya di sini e, hanya satu hanya saja dia e, panjang sebagai pengganti dari alif atau hamzah yang dihapus. Sekali lagi, jadi dua alif ini uh, eh, digabung dan dilebur sehingga menjadi satu saja, hanya saja sebagai pengganti dari alif yang hilang yang sudah dilebur tadi ditambahkan harokat panjang untuk huruf eh, alifnya atau hamzahnya sehingga menjadi al-biharu jam'ul bahari. Uh, eh, uh, wadah ikhwan jelas di sini? Nah, kata perintahnya di sini dilihatkan sembilan. Ta'ammalil mithalah. Ta'ammalil misal. Mana ta'ammalil misal? Perhatikan. Perhatikan contoh. Thumma adkhil hamzah tastifham. Kemudian masukkan hamzah istifham alal jumalil atiyah ke dalam kalimat-kalimat berikut. Dan sudah kita baca barusan contohnya yaitu kalimat al-biharu jam'ul bahri. Kemudian kita masukkan hamzatu al-istifham di sini. Hamzah yang digunakan sebagai kata tanya. A. Ketika digabung dengan alif pada kalimat al-bihar dilebur menjadi satu sehingga hanya satu alif saja atau satu hamzah saja. Akan tetapi alifnya ini di jadi panjang sebagai pengganti alif atau hamzah yang uh, hilang. Sehingga jawabannya al-biharu jam'ul bahri al biharu jam'ul bahri dan begitu seterusnya nanti insyaallah kita akan uh, baca pada uh, soal-soal berikutnya uh, dan antum akan lihat uh, seperti yang sudah kita jelaskan tadi para contoh begitu caranya <clears throat> kita mulai ikhwan di studio hey. Iya. uh, man al awal man yaqra تفضل ya, Abu Abdullah. واحد آل اقرأ السؤال أولا الآن الآن خرجت نعم ترجم الآن خرجت ما معنى الآن خرجت Engkau keluar sekarang. Enam. Kamu sekarang keluar. keluar. Masukkan hamzah istifham. Al-ana kharajta. Naam. Al-ana kharajta. Sahih. Al-ana kharajta. Nah, terjem. Apakah engkau keluar sekarang? Naam. أحسنت بارك الله فيك تفضل يا أبو مريم اثنان اثنان اليوم رجع أبوك من اليوم اليوم اليوم رجع أبوك من دمشق نعم اليوم رجع أبوك من دمشق من دمشق نعم صحيح اليوم ترجم hari ini bapak kamu kembali dari Dimas Damaskus Nah. Apakah hari ini bapakmu kembali dari uh, Damaskus? Hasan. barakallahu fi. Salata, fadal ya Abu Zuhri. Salata. Al-mudarrisu maridun. Nah. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun sah. Nah. Apakah apakah guru sedang sakit? Apakah guru itu sedang sakit? Nah, Hasan. Nah, eh, arba. Fadal. Nah. Abah. Nah. Al-mudiru qala hakadha. Nah. Guru berkata seperti ini. Nah, sahih. Ah. Uh, Al-mudir al guru atau uh, kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah. Al-mudiru qala hakadha. Nah. Apakah kepala sekolah berkata seperti ini? Nah, ahsant. Al-mudiru sahih. Khamsa, fadhil ya. At-talibul jadidu kassara hadzal kursi. Nah. At-talibul jadidu kassara hadzal kursi. صحيح الطالب الجديد كسر هذا نعم ترجم Apakah siswa yang baru yang memet- yang mematahkan kursi ini? نعم صحيح نعم الأخير ما شاء الله بس فضل يا أبو زوري ستة هذا الطالب ضربك ahadha talibu barabaka? Nah, terjem. Apakah murid ini yang memukulmu? Nah. Di nomor 6 ini yang terlihat apakah ada dua alif ketemu? Tidak. Tidak, ada. Nah, ini nomor 6 ini keluar daripada apa yang kita sudah jelaskan tadi. Tidak ada dua alif yang ketemu, sehingga biasa saja. Ahada, tidak ada uh, alif yang dilebur dengan alif yang berikutnya. Ahsant. Nah, naqra at-tamrin al-ashir <clears throat> آه، ثم آه، بعد ذلك نفتح المجال للمستمع تأمل المثال أنتم lihat latihan ke-10 ما زلنا في صفحة 66 kita masih di halaman 66 التمرين العاشر يرحمك الله تأمل المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره تأمل المثال perhatikan uh, contohnya Thumma ajib anil as'ilatil atiyah. Kemudian jawablah soal-soal berikut ala girarihi sesuai uh, dengan yang disebutkan pada contoh, sesuai dengan cara yang ditunjukkan uh, pada contoh. Di sini contohnya man khalaqaka man khalaqaka apa mana man khalaqaka? Siapakah yang Siapakah yang telah menciptakanmu? Jawabannya khalaqaniyallahu. Allahu Yang menciptakan saya adalah Allah. Nah, mudah simpel sekali sepertinya, Pak. E, eh, contohnya jelas, wadih al-mithal. Nah, simpel sekali. Ada pertanyaan? Lalu kita jawab. Nah, uh, taib. Ma, uh, sini ada cuma ada tiga soal saja. Nah, man ya, man yabda? Anifan ah, Abu Abdillah, Abu Maryam. Fadal. Man darabaka? Nah, terjemah. Siapakah yang telah memukulmu? Nah. Dorobani Khalidun. Dorobani Khalid. Khalidun. Nah. Dorobani Khalid. Sahih. Nan. Nan. Man sa'alaka hadha su'ala? nah. Terjem, man sa'alaka hadha su'al? Siapa yang telah bertanya kepadamu tentang soal ini? Nah. Iktarib dengan mikrofon ya. Siapa yang telah bertanya kepadamu tentang soal ini? Nah. <clears throat> Sa'alani Sa'alani al-mudarris. Sa'alani al-mudarrisu. Sahih. Sa'alani al-mudarris. Sa'alani Mudarris. al-mudarrisu. Sahih. Nah. ثلاثة فضل يا أبا زهري ثلاثة أراك الم... صحيح أراك المدرس في المسجد أرآك عفوا Nah, ara'aka al-mudarisu fil masjidi? Naam. Naam. Ra'aituhu. Ra'a eh, afan. Naam. Ra'ani ra'ani al-mudarrisu. Baik. Ara'aka al-mudarrisu fil masjidi? Apakah mudaris melihatmu di masjid? Naam. Naam Ra'ani al-mudarrisu fil masjid. صحيح نعم رآني المدرس في المسجد صحيح أحسنت نعم بارك الله فيكم طيب آه لعلنا نفتح المجال للمستمع طيب. Afwan, di huna ada ikhtiyar Ustaz. ما هو اخت... أي اختيار Ra'a anta ra'aitu apa? Di perlu dibaca jawabannya untuk ketiga jawaban ini. Ra'a an, Antara Aita. Antara Aida. Nah, di sini ada sekarang ada penjelasan kalau seandainya eh, kata kerja roa ingin digabung dengan atau diisnatkan dengan uh, eh, domir, uh, eh, domir fa'il, maka antum lihat perubahannya roa kalau kita tambahkan anta roa roa roaita. Antum lihat di sini uh, alif maksurah setelah al istilah hamzah alif maksur yang ada di akhir kata ro'a itu menjadi ya. Ro'aita. Nah, demikian. Allah wa Tapi kalau di sini di jawaban nomor tiga ini tidak dipakai ini. Hmm. Nah, fadl Baik, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami dan silahkan Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Anda bisa menjawab tamrin atau latihan yang terdapat dalam latihan ke-9 dan ke-10 di halaman 22, afwan 26, afwan 66 dan 67 jilid yang kedua. Silahkan. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Hamidah di Bekasi. كيف حالك أبو حميدة؟ الحمد لله بخير أستاذ. ما شاء وأنت الله. كذلك يا أستاذ؟ أنا الحمد لله بخير أيضا بارك الله فيكم يا أستاذ. وفيك بارك الله فضل يا أخي Uh, antum tahu nomor berapa sekarang? Latihan uh, ke-9. Uh, ambil التاسع نعم رقم واحد واحد الآن خرجت نعم الآن خرجت ممتاز آه. الآن خرجت ترجم engkau keluar sekarang نعم apakah engkau keluar sekarang أحسنت بارك الله فيكم اثنان اثنان اليوم رجع أبوك من دمشق. نعم اليوم اليوم رجع أبوك من دمشق. صحيح نعم اليوم ترجم Hari ini ayahmu kembali dari Damaskus. نعم Apakah hari ini ayahmu kembali dari Damaskus? ممتاز أحسنت نعم ثلاثة الأخير ثلاثة المدرس مريض نعم Al-mudarrisu maridun. Nah, Masya Allah. Terjim. Guru itu sakit. Apakah guru itu sakit? Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Abu Hamidah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abu Hamidah dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar roja di rumah di line telepon 0218236543. Silahkan di 0218236543 latihan yang ke selanjutnya tuh masih nah, sembilan. Masih latihan ke sembilan. Nomor empat lima enam. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. dengan siapa Umu di mana? Umu Anissa di Bekasi. Taip. Nah, tafadhali Umu Anissa, rakam arba. Rakam khamsah. arba. Nah. Al-mudiru qala hakadha. Nah. Guru berkata seperti ini. Kepala sekolah berkata oh, seperti ini. Kepala sekolah berkata seperti ini. Sahih. Naam. Al-mudiru qala hakadha. Naam, sahih. Apakah kepala sekolah berkata seperti ini? Naam. Khamsa. At-talibul <clears throat> jadidu kassara hadzal kursiyya. Naam. Murid baru mematahkan kursi. Taib. Ah, talibul jadidu dal kursi ya. Sahih. Nah. Apakah siswa yang baru yang mematahkan kursi ini? Nah, Masya Allah. Sita. Sahih. Nah. Ada talibu dorobaka. Nah. Ini murid memukulmu? Nah. Ahadha talibu dorobaka? Nah. Apakah murid ini yang memukulmu? Nah, nah, ahsant. Syukur, Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ummu Anisa. Nah. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga bagi para pendengar roja yang lain. Silahkan di belakang Abu Hamidah dan Ummu Anisa di 0218236543. Ya, silahkan di 0218236543. Ya, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa eh, Umu di mana? Ibu Ibu Tina di Cijantung. Baik. Nah. Eh, wahid. Nah, yang mana Ummu Tina sekarang? Uh, yang nomor satu. Latihan ke sepuluh nomor satu. Iya, ya. iya nomor sepuluh. Tiga-tiganya Ummu ya? Iya, iya. Mandorobaka, siapa saya yang memukulmu? Nah. Dorobani Hamidun. Dorobani Hamidun, Nah. Yang memukul saya Hamid. Taib, ahsan. Man sa'alaka hadzal hadzal su'ala? Ik Ikra ar-raqam isnan. Oh, isnan, isnan. Man sa'alaka hadzal hadzal su'ala? Naam uh, siapa yang menanyakan soal ini? Nah. Sa'alani Sa'alani hadza su'ala al-ustaz. Nah, langsung saja saalani al ustadu. Sa'al, al sa'a, hmm. al ustadu. Sahih. Nah. Siapa yang eh udah ya? Nah. Fadal, salasa adzan. Salasa. Aro'a kal mudarisu fil masjidi. Nah apakah apakah engkau melihat hmm, siapa yang melihat di sini Ibu Tina? Uh, ah. Al mudarrisu fa'il di situ. Maka apakah guru melihatmu? Apakah guru melihatmu di masjid? Nah. Ya. roa eh, ro ro'a nial roa Naam atau la, ibu Tina? Pakai ya. naam atau la dulu apa? Soalnya pakai A, maka jawabannya kalau bukan naam atau la, pilih yang mana Ibu Tina? Naam atau la? Nah, soalnya kan pakai A. Ya, aro aro akal mudari itu fil masjidi. Naam, jawabannya? Jawabannya Ro'anial Belum lengkap Ibu Tina Belum lengkap Ada Ayo. yang perlu dilengkapi terlebih dahulu sebelum mengucapkan itu tadi Jadi, Jawabannya Naam Ro'anial mudarrisu oh. Nah نعم muda risu fil المسجد Naam. nah, ada huwa sahih. ada pertanyaan sedikit Ustaz eh, fadal uh, yang yang agak ke belakang sedikit singkat saja uh, yang dikatakan uh, ibu kota Irak kemarin dulu saya dengar hanya di ucapan Baghdad apakah itu sama dengan Makata terus uh, namanya Khairul Munsharif uh, nah, Baghdad nah. atau Baghdadu maksud saya nah nah ya Nah. Begitu saja. Itu saja, Teh. Nah. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya yabdu anna Baghdad ada ayat-ayatan ayat isim ghair munsarif. Baghdadu. Nah, sehingga antum kalau uh, dalam posisi dia uh, berdiri sendiri maka dia tidak buka, bukan bagdadun dan juga ketika dalam kondisi majurur dia tidak majurur bil kasrah tapi majrurun bil uh, fathah wallahu alam bisawab. Baik. Demikian dan sekilas khair pada Mutina atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang lain di 0218236543. Silakan di belakang Ibu Tina di jantung 0218236543. Baik, tafadhol. Iya, silakan. masih terputus. Silakan bagi para pendengar roja yang lain yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian interaktif di Eh, pembelajaran bahasa Arab kita malam ini bagi Anda yang baru bergabung dalam uh, jilid yang kedua Anda bisa membuka di halaman 66 dan 67 tamrin yang ke 9 dan ke-10 silahkan di 0218236543 tafadol iya silahkan halo iya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana dengan Abdul Wahid di Ciganjur Pak Abdul Wahid di Ciganjur mohon dikecilkan suara monitornya Pak ah, iya, iya. طيب شكرا نعم فضل ابو عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير يا أستاذ كيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير والحمد لله أيضا ما شاء الله فضل ابو عبد Wahid latihan 9 رقم واحد رقم واحد نعم الآن خرجت نعم صحيح آه، اثنان belum dijawab. Nah, apa Ustaz? Fadal, uh, eh, Isnan. Al yauma roja al roja abuka. Antum belum jawab soal yang pertama tadi Pak. Oh, ya? yang nah. ya. Al ana. Nah. Al a, al ana kharajta. Sahih. Nah. Isnan. Nah. Al yauma roja abuka min Dimasko. Nah. Al yauma roja abuka min Dimasko? Sahih, Nah. sahih. Is salasa Sahih. Nah, salah. al mudarrisu maridun Al-mudarrisu. Sekali lagi, Pak Abdul Wahid. al mudarrisu maridun Naam. al mudarrisu maridun Masya Allah. Hmm. Istamir. Terus, Pak Abdul Wahid. Arba'ah. arba'ah al mudiru qala hakada al mudiru qala hakada Naam, sahih. Masya Allah. خمسة الطالب الجديد kasaro kasar sinnya sinnya ditasdid kasaro kasaro hadal kursiya Naam At-talibul jadidu kasaro hadal kursiya Naam, sahih, sahih Al-akhir, sittah Al-akhir, sittah Hadat talibu dhorbaka Naam Ahadha talibu dhorbaka Naam, mumtaz, mumtaz Syukuran Pak Abdul Ada pertanyaan Pak Abdul Eh, sementara belum. Ya, tayyib. Syukran. Jazakallah khair. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Abdul Wahid. Kita teruskan kembali untuk satu orang penelpon di line telepon 021 823 6543. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja. Silahkan bagi yang ingin ikut ber berpartisipasi dalam kajian kita malam ini. Iya, tafadhol. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana? Di mana Umu? Di Tangerang. Baik. Tafadhali Ummu Raihan. Ummu Raihan namanya? Nihan. Oh, afan, Umu Nihan, fadhal. Uh, Kamu hal latihan ke-10. Iya. Naam. Siapa yang memukulnya? Naam. Darabani Fatimah. Dor dorobatni kalau Dorob pakai. Nah. Dorobatni Fatimah. Sahih. Naam. Fatimah yang memukulku. أحسنت نعم Man sa'alaka hada? نعم آه، اقرأ الس- الرقم اثنان Ah, Isnan. Man sa'alaka hada su'ala? نعم Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya kepadamu? Pertanyaan ini, نعم sa'alani al-mudarrisu hada su'ala. سألني المدرس هذا السؤال نعم Guru bertanya kepadaku pertanyaan ini. نعم صحيح نعم ثلاثة Salasah, aro'aka al-mudarrisu fil masjidi? نعم Apakah guru itu melihatmu di masjid? نعم Naam. Aniyal mudarisu fil masjid. صحيح نعم Ya, guru itu melihatku di masjid. ما شاء الله نعم شكرا آه، أمو جزاك الله خير بارك الله فيك Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم نواصل آه، قراءة آه، التمرين يا إخوان Eh, tinggal berapa latihan ya, yang belum dibaca ini? Ada 15, Masya Allah. Jadi insya Allah malam ini kita akan selesaikan semuanya insya Allah. Uh, kita masuk ke At-Tamrin Al-Hadi Ashar. Sebenarnya ini yang ke latihan ke-11 ini bukan bukan soal, hanya saja kita diminta untuk uh, ta'ammal al-kalimah al-atiyah. Mana ta'ammal? Perhatikan. Al-kalimah al-atiyah, kata kata di bawah. Kata di bawah ini. Nah. Uh, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalimat atau kata makna. Makna antum lihat eh, di akhir kata makna itu ada alif. Hanya saja alifnya bentuknya alif e, eh, seperti ya. Hmm. Nah, alif yang berbentuk seperti ya ini kita kenal dengan alif maksurah. Hmm. Alif maksurah. maksurah. Penulisannya, nah, alif bengkong. Alif bengkong. <laughs> Atau alif bebek beberapa orang bilang, alif bebek. Karena bentuk ya itu seperti uh, eh, yeah. bebek. Nah, ya. Uh, yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan huruf terakhir ketika dia disambung dengan domir. Sekali lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan alif maksurah setelah dia disambung dengan domir, kata ganti. <clears throat> Antum lihat makna lalu ketika kita gabung dengan domir maknahu maknahu antum lihat ya kawan apa yang terjadi dengan alif e, maksurah itu menjadi alif biasa menjadi alif biasa, biasa. maknahu tetap nunnya panjang tetap ada alifnya, hanya saja alifnya berubah bentuknya menjadi alif biasa. Ma'nahu. Lalu kata berikutnya ma'naha. Jadi eh, kesimpulan daripada latihan ke sebelah ini untuk menulisan <clears throat> kata makna uh, yang belakang atau huruf uh, terakhirnya uh, alif maksurah maka uh, ketika dia disambung dengan domir maka dia berubah menjadi alif biasa ma'nahu atau ma'naha nah uh, wadih ikhwan jelas insyaallah wadih hmm, jadi untuk penulisannya ini yang perlu diperhatikan penulisan alif maksurah ketika dia digabung dengan uh, dhamir wallahu alam bisawab kita masuk ke latihan ke-11 juga uh, eh, afan latihan ke-12 juga latihan ke-12 ini sebenarnya bukan soal hanya saja ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan di sini Eh, dan perintahnya sama ta'ammal al-kalimat al-atiyah perhatikan kata-kata berikut kalau anda perhatikan di semua uh, soal ada rakam wahid, isnan, salah, saarba. <clears throat> di situ antum akan perhatikan bahwa ada harful jar yang disambung dengan ma al-istifhamiyah. Dari keempat soal itu antum akan temukan semuanya ada harful jar. Ada min, ada bi, ada ada alba, ada lam, ada an. Antum lihat, bukankah ini semua harful jar ya kan? Alas kedalik. Kemudian harful huruful jar ini disambung dengan ma kata ma alistifhamiyah. Ma yang dipergunakan untuk kata tanya. Apa yang terjadi jika seandainya ma yang panjang itu di, di, disambung atau didahului dengan harful jar? Antum lihat, rakam wahid nomor satu min kalau kita gabung dengan ma, maka mimma. Apa yang terjadi, ikhwan? Apa yang hilang di huruf ma-nya? Nun. Alifnya. Ya. Yang pertama nunnya melebur dengan mim, sahih. Ya. Nunnya melebur dengan mim. Uh, sehingga uh, nunnya hilang menjadi mim, mim ditasdid. Uh, tapi apa lagi Said? Alifnya hilang. Alif yang ada pada ma hilang. Mim ma jadi pendek. Sehingga kesimpulannya di sini ikhwan, e, ma al-istifhamiyah, ma yang dipergunakan untuk kata tanya jika disambung atau didahului oleh harful jar, maka alifnya hilang. Jika didahului oleh harful jar, maka eh, alifnya hilang. hilang. Ini yang penting untuk di, diperhatikan. Contohnya mimma kharakallahul insana antum lihat mimma Sekali lagi nunnya dilebur ke dalam mim maka <clears throat> mimnya diberi tasdid Kemudian e, karena manya didahului oleh harful jar, e, maka alifnya hilang. Mimma. Mimma khalaqallahu al-insana khalaqahu min tin. Terjemah ya ikhwan, mimma khalaqallahu al-insana. Afdal ya Abu Maryam. Dari apa Allah menciptakan manusia? Naam, khalaqahu min tin. Allah menciptakannya dari tanah. Nah, dari tanah e, liat. Tin kemarin sudah kita bahas al التراب bil bil ma Nah. Kemudian rakam isnan. Uh, ada harful jar ba alba bi digabung dengan ma. Sekali lagi, uh, jika ma didahului oleh harful jar, haru, uh, uh, alifnya hilang. Bima. Bima qataltal hayyata bima Qatal tal hayyata qatal tuha bil hajari. Qatal tuha bil hajari. Iqra ya Abu Abu Maryam awalan uh, wa taljim. Bima qatal tal hayya. Naam. Qatal tuha bil hajari. Naam. Dengan apa engkau membunuh ular? Aku membunuhnya dengan batu. Ahsan. Naam. Sekali lagi bima hamanya ketika disambung harful jar maka alifnya menjadi hilang. Nah. Alam salata. Uh, eh, lam ditambah dengan ma. Li dengan ma. Lima. Lima kharajta minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Kharajtu liannani maridun. Kharajtu liannani marid. Fadl ya uh, Abu Zuhri. Anta ikra wa tarjim. <clears throat> Lima. Lima kharajta minal fasli. Kharajtu Kharajtu li'annani maridun. Nah. Mengapa engkau keluar dari kelas? Aku keluar karena aku sakit. Ahsant. Barakallahu fikum. Sahih. Al-akhir. Contoh yang terakhir. An ditambah dengan ma. Sekali lagi bagaimana kaidahnya tadi Ikhwan? Kalau ma didahului oleh harf jar huruf alifnya hilang. hilang. Nah, amma. Amma. Antum lihat contohnya? amma bahasta fil madrasati bahastu an sa'ati bahastu an sa'ati contoh yang kedua masih amma amma sa'altal mudarrisa amma sa'altal mudarrisa sa'altuhu anil im, anil imtihani sa'altu anil imtihani من يقرأ فضل يا أبو عبد الله أما بحثت بال... mana amma amma di sini eh, apa tentang apa yang kamu cari nah bahatta fil madrasati nah tentang apa yang kau cari di sekolah Nah, kalau kita dalam bahasa kita mungkin lebih enak apa yang kamu cari. Nah, tapi sekali lagi untuk kalimat bahasa itu mutaaddi di bi'an Bahasa itu harus pasangannya dengan an. Nah, sehingga nanti jawabannya bahas tuan. Nah, fadal ya, akhi, istamir. Bahas tuan saati. Saya mencari jam tangan saya. Nah, saya mencari jam tangan saya. Sahih. Nah. Contoh kedua, amma amma sa'alta al amma sa'alta al mudarrisa. Nah. <clears throat> apa yang kau tanyakan kepada guru? Nah. soal tuhu anil imtihani. Nah. Aku bertanya kepadanya tentang ujian. Tentang ujian. soal tuhu anil imtihani. Sahih. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari latihan kedua sini, kawan? Bahwa yang pertama bahwa uh, ismul istifham ma ismul istifham ma itu bisa didahului dengan harf jar bisa didahului dengan harful jar. Kemudian yang kedua, ketika dia dia didahului oleh harful jar, maka konsekuensinya alif yang ada pada ma itu dihilangkan, jadi pendek. Nah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an pun sering kita temukan begitu. Contohnya untuk amma misalnya, dalam surat yang masyur yang dihafal banyak orang itu surat yang pertama pada juz yang ke-30, amma yatasaalun. Mimnya di sini uh, pendek karena didahului oleh harf uh, an. Eh, mungkin kita rehat sebentar nanti insya Allah kita lanjutkan setelah itu. peninggalan peninggal jenis rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak, jangan kemana mana tetap di kajian kita bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita akan simak beberapa jeda berikut ini terlebih dahulu. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Hoje, في Rui, eu lhe bahwa Islam adalah agama yang Allah ciptakan bagi setiap manusia yang lahir yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama Islam dan ini tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah tabaraka wa taala yang Allah telah ciptakan seluruh manusia berdasarkan fitrah ini oleh karena itu Allah subhanahu wa taala tidak akan menerima satupun din satupun agama kecuali al-Islam Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah di semalam dengan pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian secara langsung dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin nabiha, silakan Anda bisa membuka bukunya di halaman ke-67 dan kita akan lanjutkan kembali latihan yang ke-13 eh, dan kepada Ustaz kita persilakan Fadhil Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wa ba'd. <clears throat> Nuasil kita lanjutkan kembali Uh, kita sudah sampai di latihan yang ke-13. Nah. At-tamrin ats-tsalits asyar. Ra'aitum ya ikhwan? Ya. Untuk lihat uh, uh, Sabatun wa Situn halaman 67. Di sini disebutkan ta'ammal al-mithala. Ma mana ta'ammal al-mithal? Perhatikan. Thumma maktub al-jumal al-atiyah. Kemudian tulislah ba'da tahwil setelah diubah al-kalimat allati tahta khat ila jumu' kata-kata yang digarisbawahi menjadi jamak. Menjadi jamak sahih. Perhatikan contoh, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut setelah merubah kata-kata yang di bawahnya garis menjadi jamak. Menjadi uh, jamak. Contoh Manil fata alladhi kharaja minal faslil ana Manil fata alladhi kharaja minal faslil ana hmm, uh, kata yang dikasih garis yang mana ikhwan al-fatah al uh, eh, jamaknya adalah al-fityah nam al-fityatu kita lihat jawabannya <clears throat> manil fityatul ladina kharaju minal faslil ana manil fityatul ladina kharaju minal faslil ana yang pertama al-fatah kita rubah menjadi jamak Kemudian di, dengan dirubahnya al-fata menjadi jamak itu ada beberapa eh, perubahan-perubahan lain yang diperlukan. Di antaranya misalnya kalimat alladhi. Kali kata alladhi yang nanti kita akan bahas pada latihan yang ke-14 yaitu tentang al-asma al-mausulah. Alladhi di sini e, maka perlu dirubah. Tidak bisa kita e, tetapkan seperti pada soal alladhi tetap begitu tidak karena sudah berubah al-fata menjadi al-fityah, maka al-ladhi juga harus berubah. Manil fiyatul fityatul ladhina. Kemudian juga yang harus berubah adalah kata kerjanya. Kharaja kita rubah menjadi kharaju. Kharaja kita rubah menjadi kharaju. jama juga. Karena uh, eh, idul fa'ilnya adalah jama maka uh, al-fa'ilnya dhamir jama kharaju minal faslil an. Sekali lagi, uh, tadi yang kita rubah adalah al-fatah. Al-fatah mufrad, kita rubah menjadi jama' menjadi al-fityah. Kemudian ketika ketika kalimat uh, atau kata al fatah berubah menjadi al-fityah uh, itu menyebabkan beberapa kata-kata lain juga harus berubah, tidak bisa dipertahankan, harus berubah. Di antaranya alladhi ismul mausul di sini yang nanti akan dibahas pada latihan ke berikutnya harus berubah. Alladhi yang tadinya mufrad menjadi jama' alladzina. Kemudian juga kata kerja kharaja yang tadinya dhamir mufrad sekarang menjadi dhamir jama. kharaju. Nah, sehingga jawaban lengkapnya manil fityatul ladina kharaju minal fasil ana hmm. wa hakada dan begitu seterusnya. Nah, faham tom? Nah, kita baca dulu sama-sama ya, kawan. Eh, contohnya. <clears throat> Sepertinya ngantuk sudah mulai ini di studio. Nah. Fadal, istami' thumma karim. Man al-fata alladhi kharaja min al-fasl al-ana? Man al-fata alladhi kharaja min al-fasl al-ana? من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن؟ من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن نعم هذا المثال والمثال واضح جلاس إن شاء الله واضح طيب نبدأ من أين من أبو مريم أو أبو زهري فضل أبو زهري واحد من الرجل من الرجل الذي دخل بيت بيتكم الآن نعم Terjem? Siapa laki-laki yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Naam. Mana kata yang di garis bawah? Ar-rajul. Ar-rajul. Silakan dirubah. من الرجل الذين دخلوا بيتكم الآن آه، مرة أخرى يا أبا زهري طيب الرجل من جديد عفوا نعم من الرجال نعم صحيح الذين دخلوا بيتكم الآن صحيح نعم من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن صحيح الرجل menjadi رجال. الرجال kemudian اسم موصول الذي من جديد الذين Kemudian kata kerja dakhala menjadi dakhalu. Sahih, ahsant. Uh, eh, fadal ya Aba, Aba Maryam, fadal isnan. Aina talibul ladzi jaa amsi? Naam. Aina tullabul ladzina ja'u amsi? Naam, aina tullabul ladzina ja'u amsi sahih. At-talib jamaknya adalah tullab. At-tullab alladzi ini mufrad kita rubah menjadi jama alladzina jaa ja'u. Naam, ahsant. ثلاثة فضل يا أخي الأخير يا أبا عبد الله نعم ضربت الولد الذي ضربني ضربني ضربني ضربت الولد أي ضربت الولد الذي ضربني نعم ترجم saya memukul anak yang telah memukul saya nah balas kan teman saya memukul anak yang memukul saya nah Baik, misal fakat ini kita contoh aja ini. Nah, Fadal, mana kata yang dikasih garis di sini? Al-walad. Al-walad. Nah, jamaknya adalah aulad. Al-aulad, sahih. Darabtul auladul ladzina auladal. Darabtul darabtul auladal ladzina darabuni. Sahih, darabuni. Nah, darabtul auladal ladzina darabuni. Mengapa al-walada bukan al-waladu ya ah, ah, Abu Abdullah? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Al-waladu, uh, al-waladu al-walada. Al-walada. Nah. Kalau al-waladu maka jadi jadi fa'il di sini. Nah. Ahsant. نعم أه هل نفتح المجال للمستمع أو نواصل أولا ثم نفتح في الأخير نعم نواصل أولا نواصل أولا طيب أه kita lanjutkan di latihan ke-14 Uh, sekali lagi ini latihan ke-14 ini sepertinya bukan uh, bukan ada uh, apa namanya soal-soal uh, yang kita lihat tapi uh, ada penjelasan terlebih dahulu sebelum kita masuk situ. Yaitu penjelasan tentang al-asma al-mausulah. Nah, sebenarnya di buku ini di, di bagian akhir setelah soal-soalnya, tapi tidak mengapa dijelaskan terlebih dahulu bahwa uh, kalimat alladhi yang sudah kita baca sebelumnya di latihan ke-13 itu dikenal dalam bahasa Arab dikenal dengan nama al-ismul mausul. Al-is al-ismu al-mausul. Kata sambung, kata uh, sambung. <clears throat> Dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita alladhi uh, yang. Nah, ini mungkin agak sedikit ini, agak sedikit uh, agak janggal tapi begitulah terjemahan dalam bahasa kita. Kemudian uh, uh, al mausul ini ada yang dipergunakan untuk uh, muzakkar, ada yang untuk muannas. Kemudian ada juga yang untuk mufrad, ada juga yang untuk jama. Jadi sekali lagi kalau kita mau bagi al-ismul mausul ini Pertama dia dibagi menjadi dua. Antum lihat di latihan ke uh, uh, afwan di halaman 68 penjelasan tentang al-asmaul mausulatu. Naam. Ada al-mudzakkar, ada al-ism al-mausul untuk mudzakkar, ada al-ism al-mausul untuk al-muannats. Kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi dua. Setiap al-mudzakkar dan al-muannats ini ada yang mufrad, ada yang jamak. Jama ada al-muzakkar yang mufrad, ada muzakkar yang jamak. Begitu pula sebelumnya mungkin ismul mausul itu sudah Pak E, kata sambung. Al ismul mausul sudah kita jelaskan tadi kata kata sambung. Nah. E, sekali lagi e, al ismul mausul dibagi menjadi dua, pertama al muzakkar kemudian al muannas. Kemudian setiap al muzakkar dan al muannas itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang mufrad, ada yang jamak. Jama. Masih ingat apa mana al muzakkar wa muannas? Nah al mudzakkar laki-laki al muannats perempuan al mufrad tunggal jama. al jamak jamak jama. lebih daripada uh, dua kita lihat sekarang al mudzakkar yang mufrad contohnya manil fata alladhi dakhala al fasl al ana manil fata alladhi dakhala al fasl al ana nah kita loncat loncat sebentar seharusnya urutannya soal-soal dulu baru kita masuk ke penjelasan tapi anda lihat, wallahu alam, kayaknya eh, akan lebih baik jika dijelaskan dulu, baru setelah itu kita masuk ke soal-soal di atasnya. Uh, sekali lagi, untuk al muzakkar al-mufrad, contohnya adalah manil fatal ladzi dakhala al-fasl al-ana. Eh, mana ism al-mausul di sini, ikhwan? Al-ism al-mausul di sini adalah alladzi. Alladzi. Antum lihat di sini dia al muzakkar dan al-mufrad. Untuk laki-laki al-fata, kemudian juga untuk uh, al-mufrad. Kemudian ketika kita rubah menjadi jamak. Manil fityatul ladina dakhalul fasl al-ana. Mana isim al-isim al-mausul di sini, ikhwan? Al-ladina. Dia untuk mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Kemudian dia untuk uh, eh, jamak. Al-ladina. Lihat ya, ada tambahan apa di sini, ikhwan? Ya. Ada uh, eh, nun. Eh, nun tambahan nun alladhi ditambah dengan nun alladzina nah sekarang bagaimana yang muannats Kita mulai dari al muannath al-mufrad. Manil fatatul lati. Antum lihat ya, ikhwan. Manil fatatul lati dakhalatil fasla al-ana? Manil fatatul lati dakhalatil fasla al-ana? Aina al isim al-mawsul huna ya ikhwan? Allati. Allati. هنا للمذكر أو للمؤنث مؤنث ثم للمفرد أو الجمع مفرد المفرد التي Jadi kalau uh, al al al, al muzakkar tadi dengan zal, ya. kalau untuk eh, al muannas dengan ta. ta. Muzakkar zal muannas ta. Al muzakkar alladhi al muannas allati. Allati. Nah. Sekali lagi allati ini untuk mufrad atau untuk jamak? Untuk mufrad. Mufrad. Muannas sahih, muannas. Nah, tapi untuk mufrad atau jamak? Untuk mufrad. Untuk mufrad. Nah, sekarang kita lihat jamaknya. Eh, manil fatayatul lati dakhalnal al ana manil fatayatul lati dakhalnal al ana hmm, antum lihat mana al-ism al musul huna fi hadhihi al-jumla ya ikhwan allati dia untuk muannas alas kedalik bala tapi kalau allati untuk mufrad sekarang allati untuk jamak kita tambahkan apa di sini apa penambahannya alif adanya alif setelah lam Iya. allati tambahannya di depan kalau tadi kalau uh, uh, muzakkar jamak tambahannya di belakang nun hmm. tapi sekarang di sini tambahannya untuk allati di depan allati atau allai boleh allati atau allai karena kita temukan dalam Al-Qur'an dan beberapa nas-nas yang lain karena menggunakan allai diperbolehkan jadi untuk untuk jamak muannas ini ada dua bentuk yang pertama allati atau Allahi. Nah. Jadi kalau kita simpulkan uh, sekali lagi ya, ikhwan al-ismul mauha al-ismul mausul. Uh, eh, ismul mausul adalah uh, kata yang dipakai untuk menyambung antara dua kata sebelum dan sesudahnya. Dan nanti insya Allah kita akan pelajari pada babnya uh, ada beberapa mustalahat lain yang perlu di, uh, diketahui. Tapi tidak sekarang kita jelaskan. Kemudian uh, al-ismul mausul ini dibagi menjadi Dua. Ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Kemudian eh, masing-masing ini juga dibagi lagi menjadi dua. Al muzakkar dan al muannas masing-masing dibagi menjadi dua. Ada yang untuk mufrad, ada yang untuk jamak. Jamak. E, tolong sebutkan yang untuk mufrad muzakkar isim usulnya? Alladzi. Alladzi. Untuk jamak? Alladzina. Alladzina. Muannas? Allati. Allati dengan tak. Eh, jamak muannas allati allati atau allai allai ada dua uh, bentuk tidak disebutkan di sini tapi kita tambahan dari kita sebagai faedah bahwa allati uh, bentuk lainnya adalah allai Baik, uh, adun wadih, uh, ana rasa jelas insyaallah. Wadih insyaallah. Tapi nanti <clears throat> kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan tapi kita masuk terlebih dahulu ke latihan 14 yang di atasnya. Ta'ammalil mithala. Mana ta'ammalil misal? Perhatikan, Perhatikan contoh. Summaktub al-jumal al-atiyah. Kemudian tulislah tulislah kalimat-kalimat berikut ba'da tahwilil kalimatil lati tahta khat ila jumu'. Setelah merubah kata-kata yang di bawahnya ada garis menjadi jamak. Nah, ada berapa soal nih? Wahid, Ithan, Salasa, Arba, Khamsah. نعم فضل نبدأ من الإخوة في استوديو ثم نفتح المجال من يبدأ آه، أنت أبو مريم خلاص أنت برأت أبو مريم ثم أبو زهري أنت برأت نعم. أبو عبد الله لم لم لم يبدأ بعد لماذا الترتيب مغاير urutannya بدأ di sini lima طيب لا بس تفضل يا أخي واحد نعم الطالبات الذي الطالبات التي دخلت دخلت الفصل نعم لا لا تسرع في القراءة jangan buru-buru الطالبة التي الطالبة التي دخلت الفصل الآن من الهند صحيح نعم ترجم siswi pelajar yang نعم baru masuk kelas نعم saat ini adalah eh, dari India dari India sahih siswi yang masuk ke kelas sekarang dari India dari India نعم لماذا أنت تضحك لي نعم تفضل لا بس الطالبات الطالبات الطالبات اللاتي دخلنا الفصل الآن من الهند نعم هذا مثال ها؟ ليس مشكلة هذا أنت هذا هذا السؤال يا أخي Karena makanya Nah, Anda an- bilang cuma tiga Ustaz. Eh, Sahih, sahih. Nah, Anak pikir tadi ini eh, soal saat pertama, ternyata tidak kelihatan dengan ini. Antum. Sahih. Antum cuma baca soalnya saja, baru baca contohnya saja. Dibaca, terjemahkan eh, contohnya, labas. Oh, Siswi-siswi yang baru masuk kelas saat ini dari India. Dari India. Nah. Jadi at-talibatu kita rubah menjadi at-talibatu. Kemudian allati menjadi allati. Kemudian ada ada kata kerja juga harus berubah. Yang tadinya dakhalat menjadi dakhalna. Nah. Ahsant. الآن اقرأ رقم واحد أنت لم تقرأ بعد السؤال إذا واحد <clears throat> الفتاة التي عند ال... عند المديرة أخت مريم صحيح نعم Pemudi yang ada di sisi kepala sekolah adalah saudaranya Maryam. Sahih, saudara perempuannya? Saudara perempuannya Maryam. Sahih, ahsant. Nah, antum rubah menjadi jamak. Al-fatah menjadi Al-fatayat. Al-fatayat, ahsant. Al-fatayatul lati آه مرة أخرى الفتيات اللاتي الفتيات اللاتي عند المديرة أخت أخت مريم أخت مريم صحيح آه، آه، أخوات مريم صحيح أحسنت أخوات أخوات مريم. مريم نعم مرة أخرى يا أخ أبا عبد الله الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات akhwati Maryam. Akhwatu akhwatu Maryam. Nah, tidak bisa ini tidak bisa dipa, tidak bisa tidak bisa dipertahankan ukhtunya, harus diganti dengan akhwat. Nah, sahih. Fadal ya Abu Maryam atau Abu Zuhri? Maryam. Abu Maryam, fadal. Masyaallah. At-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min Inkaltarra. Nah. Fadal. Dokter perempuan yang berada di rumah sakit atau rumah bersalin Nah, berasal dari Inggris sahih. Nah. At-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min Ingkaltarra. نعم الطبيبات اللاتي في مستشفى صحيح أحسنت بارك الله فيكم آه الأخير يا أبو زهري أخير نعم المرأة التي دخلت بيتنا عمتي نعم المرأة التي دخلت بيت تترجم wanita yang masuk ke rumah kami adalah bibiku. Nah, bibiku. Nah, tapi bibi di sini bibi dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Nah. Baik. An-nisa'ul lati dakhalna baitana a'mamati. A'ma? A'mamati. A'umumati. A'mamati, sahih. Nah. nah. Sahih? Sahih, sahih صحيح عمة جمعه أعمامة أعمامة <laughs> صحيح يا إخوان أنا والله أنا نسيته أيضا أنا نسيته <laughs> لا بس Eh, sementara kita jawab apa tadi? أعمامة Baik, لا بس أنا bahas soal nanti Nanti nabah kita soal. terjem dulu Ustaz. Nah, apa? المرأة الصحيحة النساء Ustaz. An-nisa saya al-mar'ah tidak punya jamaknya. Nah, hanya an-nisa nah. Baik, wanita-wanita yang baru saja masuk ke rumah kami adalah bibi-bibiku. نعم الم... النساء اللاتي دخلنا نعم بيتنا أم صحيح نعم أحسنت أه... نقرأ التمرين الخامس عشر الأخير أولا ثم تفضل. نفتح المجال للمستمع kita baca dulu latihan 15 latihan terakhir baru setelah itu kita buka seluas-luasnya untuk ikhwan dan akhwat di rumah nah yang terakhir kawin jumalan musta'milan al-kalimat al-atiyah. Kawin jumal. Bentuklah eh, kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan kata-kata berikut. Masya Allah, ini latihan yang bermanfaat sekali ya kawan. Ada beberapa kata di sini. Wahid, isnan, sa'ar arba, khamsa, sita, sab'ah, samania. Samania, samani, kalimat. Antum buat masing-masing kata menjadi jumlah mufidah. Masing-masing kata menjadi uh, dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Hmm, siap ikhwan, kita mulai ikhwan di studio dulu. Hmm. Tiga soal saja, baru setelah itu kita lanjutkan untuk para eh, ikhwan akhwat di rumah. Mana yang taban? Uh, eh, labu dan yabda. Ah, nah, ah, anta Fadli ya Abu Zuhri. Rafa'a. Rafa'a. Nah. Rafa'a rafa'a rafa'a Allahu rafa'a Allahu. Nah. Al-mu'minina fil jannah Darajat al-mu'minina fil jannah صحيح نعم رفع الله آه، درجة العلماء في الجنة هكذا نعم. نعم طيب. رفع الله درجة العلماء في الجنة الجنة. ترجم يا أخي Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para ahli ilmu di surga نعم مم. نعم صحيح أحسنت بارك الله فيك المثال جيد جدا Contohnya bagus sekali. Nah, nuridu al-misal al-jayyid al-thani. Tafadhal. Abu Maryam wala Abu Abdullah Abu Apa Afadhal ah, Abu Maryam. Khalaqallahul jinna minan nari. Khalaqallahul jin janna min minan nar. Minan nar. Al jinna atau al janna min nar. Nah, terjem. Allah menciptakan jin dari api. Sahih, ahsant. Al-akhir Abu Abdullah. Ada. Ma mana ada ya Abdul karim? Raja'ah. Nah, ma mana raja'ah? Ada. Nah, sahih. ahsant. kembali. Naam. Ada. Ada abi. Naam. Ada abi. من al من مكة ما شاء الله عاد أبي من مكة مكة umrah. العمرة ما شاء الله الحج أمين إن شاء الله عاد أبي من مكة صحيح نعم انتهينا من الإخوة في استوديو والآن نفتح المجال يا إحسان للإخوة والأخوات في البيت طيب Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin berinteraksi secara langsung di 0218236543 dan untuk informasi jamak dari kalim- kalimat amatun عمة ammatun عمات أحسنت إيه. نعم بحثت عنه nah أحسنت بارك الله فيك وأنا نسيت يا أخي. jadi diralat saja نعم mungkin diulangi تفضل يا أخي تفضل يا أخي المرأة التي دخلت بيتنا عمتي نعم An-nisa'ul دخلنا dakhalna baitana ammati. Naam, ammati. Sahih. ذلك في fi safa kam? Fi la. لا بس lah, Al-Ankabut. Al-Ankabut. kita berikan kesempatan untuk pendengar OJ ingin berinteraksi langsung di 0218236543 dan untuk antum semua silahkan untuk menjawab dari tamrin yang ke-13. 14 kemudian 15 insyaallah taala ya sehingga kita uh, selesaikan kajian pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum. Ahlan dengan siapa di mana? Tangerang. Uh, mohon maaf Bapak dikeraskan sedikit suaranya. Silahkan. Abu Hamid dari Tangerang. Ya. Fadal, fadal ya Abu Hamid. Antum punya bukunya? Hmm, fadal, uh, eh, ikhra uh, eh, antum baca latihan ke-14. Nomor satu Al-Fatatul Lati dari situ. Latihan ke-14. Nah, 14 dulu, nah. Atau antum pilih latihan 15, Fadal. Latihan 15. Ya. Fadal, labas. Terserah antum, yang mana? 15 yang belum kita baca atau 14? Al-Jad. Al-Jad, fadal, fadal Al-Jad. Masya Allah. sudah siapkan sepertinya jawaban untuk Al-Jad ini. Fadal. Al-jaddu dhahaba ila al-masjid. Masyaallah, Al-jaddu dhahaba ila al-masjid. Nah, terjem? Eh, Kakek itu pergi ke masjid. Sahih. Ahsant. Satu lagi antum bisa? Mimma. Mimma. Mimma khalaqallahu al-jannah. Mimma khalaqallahu al-jannah. Sahih. naam. terjem? Dari apa Allah menciptakan jin. Sahih. Ahsant. Naam. Antum bisa satu lagi, akhi? Bima sekalian atau cukup? Ya. Bisa. Fadal. Fadal. Bima. Bima qataltal hayyata. Uh, antum Fadal. Bima qataltal hayyata. Ahsant. Nah. Terjem. Dengan apa kamu membunuh ular itu? أحسنت بارك الله فيكم شكرا أبو حميدة جزاك الله خير بارك الله فيكم السلام ورحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Hamid di Tangerang dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar roja di 0218236543 dan sepertinya diberikan kesempatan uh, memilih bagi pendengar Fadal, misalnya nah, nah. tamrin yang ingin dijawabnya. Fadal, labas. Di 0218236543 silahkan. Iya, Fadal. Ya, nam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Ahi Sarman, di Bogor. Ahi Sarman? Di Bogor. Taib. Fadal Ah Sarman, kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz. Wa anta nah. Alhamdulillah bkhair aidan. Masya Allah. Fadal ya Antum mau nah. yang mana? 15 leman eh, latihan 15 atau 14? 15. Ustaz. 15. Ahsant. Nah. 5 amma. Dua sekalian. 5 ya Ustaz. 5 dan amma. Bisa? Nah. Fadal. Uh, eh, di, diusahakan tidak tidak sama seperti contoh. Nah. Nah. Antum buat sendiri. Nah, fadal. Lima dhahabta ilal maidani. Masya Allah. Lima dhahabta ilal maidan. Nah. Dahabtu li usyahidul kuratal kodam. Masya Allah. tu li usyahida. Masya Antum lengkap semua. Sudah. Soalnya dan jawabannya. Masya Allah. Ahsan. Nah. nah. Terakhir. Amma. Amma. Amma bahatta fisuki. Amma bahatta fisuki. Amma bahatta fisuki. Sahih. Nah. Nah. Antum terjemahkan. Amma bahatta fisuki apa, eh, dari apa? Ah, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di pasar? Nah, Nah, sudah siapkan jawabannya sekalian? Nah, nah. Masya Allah. fadl. Ba tu anit ta'ami. Masya Allah. tu anit ta'am. <laughs> Sahih. Sahih. nah, Sahih ya. Nah, Saya mencari makanan. Sahih. Barakallahu fikum. syukur nahi, Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kalau kerah Sarman di Bogor. Kita berikan kesempatan yang ketiga kembali bagi para pendengar Roja di 0218236543. Silahkan Anda memilih eh, soal dan Anda juga yang menjawab. Ya di 0218236543. Baik, Fadl. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Muhasan. Muhasan. Nah. Eh, uh, ya Muhasan dari halaman 68 eh, latihan ke-14 di atas umum. umur. Langsung nah, Al-Fatatul. Jawabannya manil Rojulu. Eh? Manil rojul manil rojul lazi dakhala baitukum al-an. Eh, yang mana itu? Sebentar, Umu. Umu hal yang ke-13, Ustaz. 13 belum ya? Belum. Oh, fadal, fadal, fadal, fadal. Tafadhali. Manil rojul. Manil rijalul lazina dakhalu baitukum al-an. Baitakum al-an. Ahsant. Nah. Ah, Tiga nomor sekaligus, Ummu Hasan, labas. Fadal. Ah, isnan, aina aina tullabul ladzina ja'u amsi. Sahih, aina tullabul ladzina ja'u amsi. Naam. Thalatha. Dorob dorobtu dorobtul aulada ya? alladzina dorob alladzina dorobuni. Dorobuni. Naam. Maratan ukhra, Ummu Hasan, sekali lagi. Dorobtul dorobtul auladu aulada. Nah, dorobtul aulada. Dorobtul aulada lazina dorobtuni. Dorobuni? Dorobuni? Nah, nah, dorobuni, dorobu karena uh, yang uh, eh, aidul fa'ilnya jamak maka fa'ilnya harus jamak sih. Nah. Oh, nah. Baik, syukran Umu Ahsan, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Umu Ahsan di Bekasi. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via SMS, silakan di 0819896543. Jangan uh, lupa menyertakan nama dan alamatnya. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan Umu Ihsan. Umu Ihsan di Nah, لا nah, setelah muhsan pasti setelah muhsan nah tafadhal tafadhal ya muhsan nah eh, ini Ustaz saya mau jawab yang hal uh, tamrin 15 ya labas labas yang mana kalimat yang mana uh, eh, jadu sama mimma al jadu sama mimma iya dua saja tafadhal nah uh, jadu uh, ma'at wala hadzal jadda ma'at wala hadzal jadda masyaallah sahih sahih ya. betapa tingginya kakek ini gitu iya. begitu betul labas kakek ini. Nah. Uh, terus uh, mimma mimma khalaqallahul insana ya ya bena Adam. Masya Allah. Mimma khalaqal insana ya bena Adam. Masya Allah. Sahih. Masya Allah. Barakallahu eh, fikum. Uh, oh, iya. Ada lagi, Ummu Isan tambah lagi. Coba-coba ini ya kan. Lima fahim tadarsa. Lima fahim tadarsa. Lima fahim tadarsa. Enam, yang mana kamu? Lima di sini artinya mengapa? Lima ma fahim tadarsa mengapa? Lima ma fahim tadars. Oh, jadi ulang sekali lagi Ummu Ihsan. Lima lima ma fahim tadarsa. Sahih, lima ma fahim tadars sahih. Iya. Nah, Anda dengar tadi lima fahim ta tadi. Iya. Ada ma eh, setelah lima sahih. Satu lagi cara baca enggak nih. Fadal. Amma qara'atal Qur'ana bisa enggak Ustaz? Amma qara'atal Qur'ana? Bisa. La, la, enggak tidak ya. bisa begitu. Nah harusnya kalau am, kalau Quran apa Ustaz? Uh, amma misalnya amma yas'al, uh, amma tas'al atau amma tabahas, boleh begitu. Nah. Uh, amma bahasa fil, hmm. film masjid tadi. Nah, am, nah. Ada lagi Om Isan? Sudah cukup? Iya, itu cukup. Baik, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dari Isan. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk Uh, berapa orang telepon sorry Mungkin dua dua pertemuan lagi. Dua telepon. Kini kita terima di 0218236543. silahkan Baik, tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Samsul Anam di mana? Kalimalang Ustaz. Masya Allah Kalimalang. Nah, ya, ya keras itu ah Samsul Anam dari suara antum lemas sekali. Nah. Uh, Alhamdulillah khair. Anta kebal Samsul Anam. ما شاء الله ما نراك منذ زمان ها تفضل يا استاذ لنا طيب آه انت انت لا تستطيع ان تختار انا الذي اختار لك انا ساختار آه آه ماذا؟ لا انا قلت لك لا انت ما عندك خيار انا الذي تختار لك فهمت؟ آه. انا الذي اختار لك السؤال صحيح ممكن؟ نعم ممكن لا بس طيب آه، نعم آه، انت تقرا التمرين الرابع عشر الرابعة عشر نعم الفتاة التي أنا ثلاثة أسئلة مباشرة لا بس تفضل تفضل أربعة الرابع عشر أربعة عشر الفتاة التي مع الطبيبة والمرأة هذه ثلاثة أسئلة مباشرة والمرأة نعم تفضل الفتاة التي عند المديرة مريم نعم هل يترجم لا بس آه. pengemudi yang di sisi uh, direktur uh, adalah saudara Maryam. Nah. Saudari, Maryam. Nah. Antum Al-fatayatul lati 'inda al-mudirati akhwatu Maryam. ما شاء الله. الفتيات التي عند صحيح نعم اثنان مباشرة اثنان الطبيبة التي الطبيبة التي في مستشفى الولادة من تلك نعم الطبيبات اللاتي في مستشفى الولادة من تلك صحيح أحسنت مباشرة رقم ثلاثة المرأة التي دخلت بيتنا عمتي بات بيتنا آه نعم بيتنا نعم المرأة التي دخلت بيتنا عمتي نعم النساء اللاتي دخلت بيتنا دخلنا دخلنا النساء اللاتي دخلنا نعم اللاتي دخلن بيتنا عماتي صحيح عماتي أحسنت نعم شكرا يا شمس الأنام جزاك الله خير بارك الله فيكم عليكم السلام ورحمة Assalamualaikum الله warahmatullahi wabarakatuh. نعم Baik, Jazakallah khair pada soal 6 kita berikan untuk satu penelpon terakhir bagi para pendengar roja kesempatan anda ingin yang ingin ber- eh, berpartisipasi dalam kajian kita malam ini Silahkan di line telepon 021 823 6543. Baik, Fadal. Terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di line telepon 021 823 6543 untuk kesempatan terakhir Uh, penutup kajian kita pada tamrin yang ke-9 dan insyaallah pekan akan datang kita lanjutkan di ya, dars yang ke-10 silahkan di 0218236543 ya silahkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Hamidah Ibn Labas. Taib. Labas, Labas Abu Hamidah, Labas. Labas Abu Hamidah. Yang mana uh, akhi? Fadal. Yang mana antum? Khamsat Asyar. Eh, khamis Asar. Fadal. Yang mana? Kalimat yang mana? Lima wa amma. Lima wa amma. Taib. Al-akhir. Lima qatal tal hayyata Naam. Uh, uh, sudah ada yang oh. jawab seperti itu, akhi. Antum jawaban yang lain. Soal yang lain لما ضربت الولد Taib, di lima ضربت الولد صحيح. نعم آه، عما عما فضل. عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم <laughs> الذي هم فيه مختلفون. لا بس. أحسنت بارك الله فيكم. شكرا يا أبو عبيدة. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh Nah. Baik, <clears throat> jazakallah khair pada Abu Hamidah. Dan untuk selanjutnya kan kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya lewat SMS. Fadal. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dalam menjelaskan musul ada dua bentuk yaitu mufrad dan jamak tadi dijelaskan. Dan ke bentuk musanna yang merupakan bentuk ketiga dari uh, isim musul Jazakallah khair. Nah, Hasan, uh, eh, ini soal yang bagus sekali. Nah, uh, se sebenarnya penulis buku ini sengaja tidak menyebutkan yang musanna. Sama seperti beliau eh, penulis buku ini ketika menjelaskan tentang domir misalnya atau tentang ismul isyarah itu belum dijelaskan bagaimana bentuk al-musannanya. Nah ini sepertinya kos dan sengaja uh, dalam rangka untuk tashil untuk memudahkan bagi uh, pembaca yang baru saja belajar bahasa Arab. Tapi tidak mengapa kita jelaskan di sini uh, untuk musannanya untuk uh, muzakkar musanna maka dia ditambah setelah zal alif dan nul. al-ladani. Ana ulang, kalau mufradnya alladhi, maka musannanya alladhani. Jamaknya alladhina. Jadi alladhi mufrad, musanna alladhani, jamaknya alladhina. Nah. E, begitu pula untuk allati, tinggal tambah e, bagaimana untuk musannanya? Allati allatani, tambah alif dan nun sama seperti alladhani. Allatani. Nah. Jadi mufradnya allati, kemudian musannya uh, eh, musannanya allatani dua orang, kemudian yang jamaknya allati atau allai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian dan jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat telepon yang Evan eh, pertanyaan yang kedua. Dalam tamrin yang ke-13 nomor 3 darabuni. Bagaimana bentuk penulisannya Ustaz? <clears throat> Darabu dot ra ba lalu ada uh, waw. Nah. Lalu ada Eh, sebelum waw ada alif tapi karena sudah ada ada dhamir nun maka di alifnya dihilangkan darabuni tanpa oh. alif nah dan insya Allah untuk kedepannya bagi para pendengar Roja yang bisa menyaksikan ya, siaran langsung kita via TV streaming Roja mungkin akan kita siapkan alat tulis dan papan tulis sehingga akan memudahkan antum nah. mengetahui bentuk penulisan dalam bahasa Arabnya. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya dan juga jawabannya saat Kita angkat eh, pertanyaan yang keempat. Selain empat huruf jara yang tersebut dalam latihan ini uh, eh, fi plus ma'a jadi fima ada lagi mungkin ini tambahan dari Bapak Jaju, Jazuli Jakarta uh, Jati Makmur apa sama dengan contoh yang keempat apabila ada huruf fi bersambung dengan ma menjadi vma Nah. dalam fima. surat 79 ayat 43. Apakah sama dengan contoh-contoh yang tersebut berikut ini? Surat berapa? 79 ayat 43. Hmm, jika memang ma-nya itu ma al-istifhamiyah. Hmm. Karena ma itu ada ada banyak ini, ada banyak uh, makna. Ma itu bisa al-istifhamiyah, bisa kata tanya, bisa juga ma al-masdariyah, bisa juga ma yang artinya ismul mausul. Ismul mausul juga ada ma. Maka kalau ma di sini istim, isim istifhamiyah, eh, ismul istifham, kata tanya, maka iya, ma-nya harus di uh, hilangkan alifnya. Fima. Nah, kita cek dulu baru nanti kita akan berikan jawaban setelah itu. Surat 79 ayat uh, eh, Al-Haqqah ayat berapa? Nah, 43. Bunyinya uh, Tanzilun min Rabbil Alamin walau taqawwala alaina aina huwa. 79 ada 69 ya. Seperti surat 79 itu surat eh uh, uh, uh, 79 surat An-Nazi'at. Aina huwa? Ayat berapa? 43. Fi ma anta min dzikraha. Sahih, ma di sini ma ada istifhamiyah. Nah. Baik, jazakallah khair pada Bapak Jazuli di Jati Makmur dan kita angkat kembali Ustaz apakah ada cirinya alif biasa berubah jadi alif maksurah? Nah. Maksurah bukan mansurah ya kami ralat. Alif maksurah. Alif maksurah, nah, maksurah. Nah, terus penggunaannya pada kata yang bagaimana? Apakah ada ciri-ciri alif bahwa kata tersebut termasuk alif maksurah dalam satu kata di dalam bahasa Arab yang bisa kita ketahui Ustaz? Wallahualam saya tidak tahu itu. wallahualam yang pasti mungkin yang bisa kita kasih kaidah bahwa tidak ada titik di bawahnya saja ya? nah, dan tunggu nah, dan nah. sebelumnya di fathah saja. Ya? Nah, untuk di, dijelaskan di sini untuk alif maksura memang alif yang bentuknya seperti ya. Hanya saja memang seperti Hasan katakan tidak ada uh, titik. Nah. Dan pengucapan huruf sebelumnya di fathah atau di kasroh? Eh, di fathah. Kalau di kasroh maka tidak mungkin jadi alif nanti setelah itu. Nah. Taib Uh, eh, demikian seperti fathah dan uh, yang tadi disebutkan dalam contoh ini adalah makna. Makna. Makna. Ya. Pertanyaan berikutnya. Uh, Taib. Untuk kalimat uh, uh, kosakata saja dalam kalimat ini fathah jamaknya adalah fityah. Apakah bisa digunakan untuk jamak bagi wanita? Kata fata yang bermakna pemuda, jamaknya adalah fityah. Apakah hmm. kata fityah bisa digunakan untuk jamak bagi wanita? Nah, jamak untuk wanita ada khusus al-fatayat tadi sudah kita jelaskan tadi. Al-fityah untuk laki-laki, untuk perempuan al-fatayat. Nah, tapi dalam penggunaan apakah fityah bisa juga untuk perempuan? Ana wallahu mana tidak tidak tahu wallahu Iya. Pertanyaan berikutnya dari Rina di Jatiwarna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ini maksud dengan i'rab? Al-i'rab itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ajurum misalnya, Ibnu Ajurum dalam uh, Muqaddimah Al-Ajurumiyah, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimati awa al kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Ini sebenarnya pertanyaan di luar daripada materi tadi tidak mengapa. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi Al-i'rab adalah perubahan awakhiril kalimi, perubahan uh, huruf akhir dari setiap kata likhtilafil awamilid dakhilati alaiha disebabkan karena ada sebab yang menyebabkan hal itu. Ada amil, ada penyebabnya sehingga dia berubah. Apakah dia marfu, apakah dia uh, mansub atau dia um, um, majrur atau uh, majzum. Ini semua uh, sebenarnya nanti insya Allah akan dijelaskan pada babnya, tidak sekarang. Tapi untuk permulaan, al-i'rab adalah uh, kesimpulannya al-i'rab adalah perubahan harokat pada setiap huruf uh, huruf terakhir dari setiap kata disebabkan karena ada uh, uh, al-amil, ada faktor yang menyebabkan dia uh, berubah. Nah, wallahu a'lam bishawab. demikian uh, kepada Ukhtarina dan pertanyaan berikutnya. Ada pendengar kita yang tidak mengikuti pada pembahasan halaman 44 kata lima. Apakah juga bermakna limaza? Jazakallah khair. Sahih. Nah, lima juga berarti limaza. Nah, lima bisa juga untuk limaza dan sudah kita jelaskan juga lima dengan hak pun juga bermakna limaza. Jadi limaza ada tiga bentuk. Pertama limaza, kemudian lima tanpa za, kemudian lima dengan uh, eh, hak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya dari Ummu Jazil di Ciputat pada kalimat hadal kitabu ghalin. Bisakah kata ghalin diubah menjadi uh, eh, afil ta'ajub dan bagaimana uh, kalau sekiranya bisa bentuknya Dalam kalimat hadal kitabu ghalin. Kalimat ghalin diubah menjadi uh, fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub. misalnya. Nah. Allah a'lam bisa, karena tidak tahu karena ada beberapa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum kalimat itu bisa dijadikan sebagai isim uh, tafdil dalam uh, eh, ta'ajib. Allah a'lam. Nanti kita akan cek lagi dan kita akan jawab mungkin uh, pada pekan depan Insya Allah. Nah, yakfi. Uh, yakfi Allah. Taip, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan uh, malam yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan uh, afwan ad-dars pelajaran yang ke-9. Insyaallah pekan depan kita masuk ke ad-darsu al-ashir uh, dan uh, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhana bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.